Ya tanazu ini itu cukup sering kita dengar dalam ayat yang masyhur yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan taatilah ulil amri di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu Allahi war rasuli." in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul dan jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Maka di sini ada apa? Fa'in tanaza'tum fi syai'in jika kalian ya, eh, pertentangan atau perlainan pendapat mengenai sesuatu. Maka tanazung itu secara bahasa artinya pertentangan. Maka dalam ilmu bahasa Arab itu juga dapat ditemui yang namanya tanazung. Maka bab ini itu akan membahas mengenai tanazung tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, ta'rifut tanazu'i yaitu definisi dari tanazu'. Kemudian madzahibun nuhati fi tarjihi ahadil amilaini. Kemudian madhab dari para ulama nahwu dalam menguatkan mana dari dua amil yang berhak untuk beramal kepada satu ma'mul. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau. Di mana dalam bait ke-278 dan bait ke-279 ini Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan in amilan yaqtadaya fismin amal jika ada dua amil yang menuntut untuk beramal pada satu isim. Qablu dan dua amil tersebut letaknya itu atau disebutkan sebelum makmulnya atau sebelum isim tersebut. Jadi syaratnya dua amil tersebut itu harus terletak sebelum isim tersebut. Falil wahidi minhumal amal maka hanya salah satu dari dua amil tersebut yang dapat beramal ke isim tersebut. Wathani awla inda ahlil basrah. Dan menurut para ulama Basrah, yang lebih berhak untuk beramal, itu adalah amil yang disebutkan kedua. Artinya bukan yang pertama. Ya, jadi yang lebih berhak beramal kepada isim tersebut adalah amil yang disebut kedua. Waktaro aksan ghairuhum dha usroh. Akan tetapi yang selain dari para ulama nahwu dari Basroh, ya berarti dari Kufah dan selainnya, itu memilih pendapat yang sebaliknya. Artinya yang lebih berhak untuk beramal itu adalah amil yang pertama. Dan dha usroh kelompok ini itu ya cukup banyak atau cukup kuat. Nanti akan ada penafsiran mengenai the usrah ini. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan kedua bait ini At-tanazu'u yang dimaksud dengan tanazu' di sini adalah tawajjuhu amilaini ila ma'mulin wahidin. Yaitu berhadapannya dua buah amil kepada satu makmul, Ya. Intinya ada dua amil yang menghadapi atau berhadapan dengan satu makmul. Maka pada saat itu masuk dalam pembahasan tanazu. Ya. Nahwu, ya contohnya ini lebih mudah kita pahami jika ada contohnya. Sami'tu wa ra'aitul qari'a. Sami'tu wa ra'aitul qari'a. Saya mendengar dan saya melihat seorang qari, seorang pembaca. Maka di sini ada dua amil, yaitu fi'il sami'tu dan fi'il ra'aitu. Dan di sini hanya ada satu maf'ul bihi, yaitu al-qari'a. Maka di sini Tadi yang dimaksud dengan berhadapannya dua amil, yaitu sami'tu dan ro'aitu, ya berhadapan dengan satu ma'mul yaitu al-qari'a. Fakullu wahidin min sami'tu wa ro'aitu yatlubul qari'a maf'ulan bihi. Maka masing-masing dari fi'il sami'tu dan fi'il ro'aitu, itu sama-sama menuntut kata al-qari'a menjadi maf'ul bihi bagi fiil-fiil tersebut. Artinya apa? Sami'tu itu memerlukan maf'ul bih. Kemudian ro'a itu juga memerlukan maf'ul bih. Tapi di sini maf'ul bihnya hanya ada satu, yaitu al-qari'a. Kemudian beliau melanjutkan wala farqa baina an yakunal amilani fi'laini. Dan pembahasan mengenai tanazong ini itu ya ada beberapa kemungkinan. Namun semua kemungkinan tersebut itu dapat masuk dalam pembahasan tanazung. Ya, sama saja apakah kedua amilnya itu ya, tidak ada perbedaan atau sama saja jika kedua amilnya tersebut sama-sama berupa fi'il. Kama mustila, sebagaimana yang telah dicontohkan. Kita lihat dalam contoh sami'tu wa ra'aitul qari'a itu baik sami'tu dan ra'aitu itu amilnya sama-sama berupa fi'il. Ya. Awisma ini atau sama saja jika kedua amil tersebut itu sama-sama berupa isim. Nahwu contohnya ana sami'un wa musyahidunil qari'ah ana sami'un wa musyahidun ana sami'un wa musyahidunil qari'ah. Saya mendengarkan dan melihat qari tersebut. Maka di sini sami'un dan musyahidun sama-sama isim. Tetapi isim fa'il, ya isim fa'il yang dapat beramal seperti amalannya fi'il. Maka karena sama-sama dapat beramal, dia memerlukan atau menuntut adanya maf'ulun bihi, yaitu hanya ada satu di sini yaitu al-qari'ah. Wa kaqawli syairi dan juga sebagaimana dalam ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan uhitta mughithan mughniyan man ajartahu falam attakhid illa fina'aka mau'ila ya engkau dikenal sebagai orang yang suka menolong orang yang dizolimi ya atau mencukupi orang yang eh, memohon perlindungan ya maka saya tidak akan mengambil atau mencari tempat berlindung ya selain perlindunganmu karena engkau dikenal sebagai orang yang suka menolong dan suka memberikan perlindungan, maka saya tidak akan mencari tempat perlindung yang lain ya, selain tempat perlindung darimu. Atau kita lihat catatan kaki mengenai syair ini. Al-makna, makna dari syair ini, Urifta bi'ighathatil madhlumi. Engkau dikenal suka menolong orang-orang yang ya tertindas. Wa irna iman yastaji rubika Dan engkau juga dikenal suka memenuhi kebutuhan orang-orang yang memohon perlindungan kepadamu. Falihada, maka oleh karena itu, lam attakhidh ghayra jiwarika mau'ilan wa manzilan. Ya, maka oleh karena itu saya tidak akan mengambil ya tempat tinggal dan juga tempat berlindung selain dari perlindunganmu. Artinya saya hanya mau perlindunganmu. Nah, maka apa syahid di sini? Wa qad taqaddama amilani. Ya, dan sungguh telah disebutkan lebih dahulu dua amil, yaitu mughifan wa mughnian. Ya, mughifan wa mughnian. Ini adalah eh, dua amil yang disebutkan terlebih dahulu. Wa humasmani musyabbihani lil fi'li atau wa humasmani musyabbahani lil fi'li dan keduanya itu adalah isim yang diserupakan dengan fi'il. Karena apa? Mughithan dan mughnian itu adalah isim fa'il yang sama-sama dapat beramal seperti amalannya fi'il wa ta'akhkhara ma'mulun wahidun. Dan ada satu ma'mul yang letaknya setelah dua amil tersebut. Wa huwa man, yaitu man. Ya, tadi kan ada mughifan, mughnian man ajartahu. Maka man yang ada setelah mughifan dan mughnian itu adalah ma'mulnya wa qad liqurbihi. Ya, dan di sini kita lihat yang beramal itu adalah yang kedua. Ya, berarti yang murnian. Mengapa? Karena liqurbihi, karena dia yang terletak paling dekat dengan ma'mulnya. Wa u'milal awwalu fi domirihi. Ya, kemudian yang pertama yaitu mughifan itu beramal kepada domir yang maknanya atau kembalinya itu kepada man tersebut. Ya, jadi asalnya ada domir. Summa hudhifa. Ya, kemudian domir tersebut dihapus. Nanti penghapusan ini akan ada pembahasannya sendiri. Li'annahu fadlatun. Ya, karena maf'ul bih itu dalam sebuah jumlah itu adalah fadlah. Ya bukan umdah, dia bukan sesuatu yang harus ada dalam sebuah jumlah. Tetapi itu tambahan yang jika tambahan tersebut hilang, itu makna dari jumlah itu tidak kemudian hilang. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Au muhtalifaini, ini sambungan dari yang tadi. Fi'laini, ismaini, kemudian di sini mukhtalifaini. Jadi dua amil yang beramal pada satu makmul tersebut itu bisa saja berbeda. Artinya apa tadi? Mungkin sama-sama fi'il atau sama-sama isim. Nah, di sini bisa juga berbeda. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ha umuqra'u kitabiyah ambillah bacalah kitabku ini maka faha umu ismu fi'li amrin maka ha umum di sini itu adalah isim fi'il amr Ya, ini pembahasan mengenai isim fi'il. Tapi di sini adalah isim fi'il amr. Bima'na khudh. Ya, ismu fi'li amrin bima'na khudh. Ha'um di sini itu adalah uh, isim fi'il amr yang bermakna khudh, ambillah. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ha'um itu adalah tanda jamak. Waqra'u fi'lu amrin. Dan iqra'u di sini itu adalah fi'il amr wa fa'iluhu dan fa'ilnya. Jadi ha'um itu adalah isim, kemudian iqra'u adalah fi'il. Maka di sini ada dua amil. Ya dua amil yaitu ha'um dan iqra'u. Yang satu isim, yang satu fi'il. Yang beramal pada satu makmul yaitu kitabiyah. Kemudian kita lanjutkan wa qad yakunu tanazu'u baina amilaini. Dan terkadang tanazu' atau pertentangan tersebut itu dapat terjadi di antara dua amil. Wa qad yakunu baina aktsara. Namun mungkin juga ya terkadang yang namanya tanazu' tersebut terjadi di antara ya jadi uh, tanazung tersebut itu terkadang terjadi di antara lebih dari dua amil. Jadi tadi memungkinkan antara dua amil, atau memungkinkan juga lebih dari dua amil. Wal mutanaza'u fihi qad yakunu wahidan. Dan mutanaza'u fihi, ya ini salah satu unsur yang ada dalam tanazung itu disebut sebagai al mutanaza'u fihi. Yang mudahnya al-mutanaza' fih ini itu adalah makmulnya. Ya makmul dari tanazu'. Dan makmul dari tanazu' itu terkadang qad yakunu wahidan. Ya, terkadang satu isim saja. Wa qad yata'addadu. Namun terkadang e, makmul dari tanazuk tersebut itu bisa lebih dari satu. Nahwu contohnya yajlisu wa yasma'u wa yaktubu al-muta'allimu. Yajlisu wa yasma'u wa yaktubul muta'allimu. Penuntut ilmu tersebut itu sedang duduk dan sedang mendengarkan dan sedang menulis. Maka di sini ada tiga amil, yaitu fi'il yajlisu, kemudian fi'il yasma'u, kemudian ada fi'il yaktubu. Ada tiga amil yang berhadapan dengan satu ma'mul yaitu al-muta'allimu. Ini juga tanazuk. Kemudian contoh yang kedua yang mutanaza'fihnya yang berbilang atau e, makmul dari tanazuknya yang banyak itu adalah qawlu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau mengatakan tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina. Ya, ini hadis yang masyhur tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina. Kalian bertasbih dan kalian bertahmid dan kalian bertakbir di akhir tiap salat sebanyak 33 kali. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini kita lihat ada tiga amil yaitu tusabbihuna ya fi'il tusabbihuna kemudian fi'il tuhamiduna dan fi'il tukabbiruna muttafaqun alaihi hadis ini adalah muttafaqun alaihi fa duburo maka kata duburo di sini mansubun ala dzarfiyati duburo di sini mansub karena kedudukannya sebagai dzaraf Wa thalathan wa thalathina mansubun ala annahu maf'ulun mutlaqun. Dan thalathan wa thalathina itu mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Maka kita lihat di sini ada dua ma'mul yaitu uh, dzaraf dan maf'ul mutlak. Ada tiga amil yaitu tusabihuna, tuhamiduna dan tukabbiruna dan ada dua ma'mul, yaitu duburo dan thalathan wa thalathina. Ya, berarti di sini ma'mil itu bisa lebih dari dua, kemudian mutana za'fihinya atau ma'mulnya itu dapat lebih dari satu. Wa qadatana za'ahuma thalathatu awamila. Maka dua kata tersebut, yaitu zorof dan maf'ul mutlak tersebut, itu ada tiga amil yang eh, bertanazo atau bertentangan ke kepada dua makmul tersebut. Kita lihat catatan kaki. Wa ala qa'idatil babi faqada u'milal akhiru liqurbihi. Dan mengikuti kaidah yang dibahas dalam pembahasan ini, maka yang diamalkan itu adalah amil yang paling akhir. Ya. Berarti tukabiruna. Mengapa? Liqurbihi. Karena dia yang paling dekat dengan makmulnya. Wa u'milal awwalani wa u'milal awwalani fi dhamirihima. Adapun dua yang awal yaitu tusabbihuna dan tuhammiduna itu beramalnya kepada domir yang kembalinya kepada dua makmul tersebut yaitu kepada zorof dan kepada maf'ul mutlak. Thumma khudhifa. Ya, kemudian dua domir tersebut itu sama-sama dihapus. Li'annahuma fadlatani. Karena baik zorof maupun maf'ul mutlak itu dalam jumlah itu kedudukannya sebagai fadlah. Ya, bukan umdah. Yang laki-laki jika dihapus itu inti dari jumlah itu masih dapat ditangkap. Wal aslu dan asalnya adalah tusabbihunallaha fihi iyyahu wa tukabbirunallaha fihi iyyahu. Ya, tusabbihunallaha fihi iyyahu wa tukabbirunallaha fihi iyyahu. Ya, maka fihi itu mewakilkan dzarafnya Kemudian iyahu mewakilkan maf'ul mutlaknya. Itu keduanya dihapus. Kemudian kita lanjutkan. Wa yushtarotu fil amilaini syartoni. Maka bagi dua amil tersebut yang ada dalam pembahasan tanazong ini disyaratkan adanya dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yataqaddama 'alal ma'muli. Ya bahwa kedua amil tersebut itu harus mendahului ya harus mendahului ma'mulnya. Kama fil amfilati sebagaimana dalam contoh. Fa in ta'akhkhara lam takunil mas'alatu min babit tanazu'i. Ya akan tetapi kalau kedua makmul tersebut maaf kedua amil tersebut itu diletakkan setelah makmul. Ya, tadi kan syaratnya kedua amil harus terletak sebelum makmul. Namun kalau kedua amil tersebut ta'akhkhara ya terletak setelah makmul, maka permasalahan tersebut tidak masuk dalam pembahasan tanazu. Ya nahwu contohnya ayyahum safahta wa akramta Ya, siapa di antara mereka yang engkau salami dan engkau muliakan? Ya, maka di sini tidak masuk dalam pembahasan tanazu. Ya, karena ayyahum di sini istifham. Dan istifham itu haknya saudara terletak di awal. Maka di sini bukan lagi masuk dalam pembahasan tanazu. Wahadha syartu zakarahu dan syarat yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait beliau. Beliau mengatakan qablu, ya, qablu. Kemudian asani syarat yang kedua an yakuna bainal amilaini irtibatun. Ya an yakuna bainal amilaini irtibatun. Di antara dua amil tersebut itu harus ada hubungannya. Ya, harus ada keterikatan. Apa bentuk keterikatannya? Imma bi'atufin, ya keterikatannya dapat dihubungkan dengan huruf ataf misalnya. Kama masalna, sebagaimana yang ya, kami contohkan tadi. Ya, tadi dikatakan misalnya eh, sami'tu wa ra'aitul qari'a. Ya ada sami'tu wa ra'aitu, ada huruf ataf. Atau ana sami'un wa musyahidun. Ya, ada wa di situ. Kemudian au bi ghairihi atau bentuk keterikatannya bisa selain huruf atof. Ya, apapun bentuk irtibat tersebut. Fa in lam yakun bainahuma irtibatum ya fa in lam yakun bainahuma irtibatun lam yasihha namun jika di antara dua amil tersebut itu tidak ada keterikatan, ya, maka tidak sah dimasukkan dalam pembahasan tanazu' ini. Nahwu contohnya, Qoma qa'ada akhuka. Qoma qa'ada akhuka. Berdiri dan atau berdiri duduk saudara laki-lakimu. Ya, berdiri, duduk, saudara laki-lakimu. Maka kita lihat di sini antara koma dan ko'ada tidak ada keterikatan berupa atof. Ya, tidak ada huruf atof di antara dua fiil tersebut. Dan juga kalau kita lihat lagi, ini tidak dapat berdampingan dua fiil ini. Karena seseorang biasanya ya kalau berdiri ya berdiri. Tidak mungkin berdiri sambil duduk. Ya maka tidak sah ini masuk dalam pembahasan tanazu'. Kemudian kita lanjutkan. فَإِذَا وُجِدَ الْعَامِلَانِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ amila ahaduhuma filismi dhahiri. Maka jika terdapat dua amil yang memenuhi dua sifat yang disebutkan tadi. yaitu apa? Tadi yang pertama itu ya harus mendahului makmul kedua amil tersebut. Kemudian yang kedua harus ada irtibat. Ya, keterikatan antara dua amil. Maka apa? Amila ahaduhuma fil ismi Maka salah satu dari dua amil tersebut itu beramal ke dalam isim zohir yang datang setelahnya. Wa amilal akharu fi dhamiri hadzal ismi. Sedangkan yang lainnya, yang satu kan beramal, maka yang lainnya itu beramalnya kepada apa? Beramalnya kepada domir yang kembalinya ke isim tersebut. Wayusamma al-muhmala. Dan amil yang beramal kepada domir yang kembali kepada isim tersebut, artinya tidak beramal langsung. Ya, tadi kan ada yang beramal langsung ke isim dohir, ada yang beramalnya kepada domir yang kembalinya kepada isim dohir tersebut. Maka amil yang beramal kepada domir tersebut itu disebut muhmal. Ya amil yang muhmal. Ini juga unsur yang ada dalam tanazu. Ada amil yang muhmal. Nanti akan ada pembahasan mengenai amil yang muhmal ini wala khilafa bainal basriyina wal kufiyina fi dhalika. Dan tidak ada perbedaan pendapat baik dari para ulama nahwu dari Basrah dan dari Kufah mengenai hal ini. Hal ini itu apa? Bahwa ada dua amil. Ya perlu ada dua amil, kemudian dua amilnya terletak di depan, kemudian harus ada irtibat, harus ada keterikatan, Kemudian yang salah satunya itu beramal kepada isim dhohir, yang satunya itu beramalnya kepada domir yang kembalinya kepada isim dhohir tersebut. Nah khilafnya di mana? Wa innamal khilafu fil aula minhuma. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama Basrah dan Kufah itu hanyalah mana yang lebih utama atau lebih berhak untuk beramal di antara dua amil tersebut. Ya. Jadi perbedaan pendapatnya yaitu mana yang lebih berhak beramal, yang pertama atau yang kedua. Faqala al-Basriyuna, maka berkata para ulama nahwu dari Basrah, "Atsani aula." Yang kedua, amil yang kedua itu lebih utama atau lebih berhak untuk beramal. Mengapa? Liqurbihi minalismi karena itu lebih dekat dengan isim. Tadi kalau dikatakan misalnya samiatu wara'itul qari'ah. Ya. Maka yang lebih berhak beramal yang mana? Ke isim dohir yang roa itu. Karena apa? Roa itu itu langsung ada sebelum al-qari'ah. Ya, langsung ber, atau berada langsung sebelum kata al-qari'ah. Samiatu wara'itul qari'ah. Nah, itu yang lebih berhak menurut para ulama dari Basrah. Karena liqurbihi minalismi, karena lebih dekat dengan isim. Wa qalal kufiyuna al-awwalu awla. Ya, kalau menurut para ulama nahu dari Kufah, yang lebih utama atau berhak untuk beramal itu yang pertama. Berarti apa? Kalau tadi samiaktu wa qori'a, yang beramal ke al qoria itu yang samiaktu, yang pertama. Mengapa? Litakot dumihi. Karena dia yang disebutkan terlebih dahulu. Maka dia yang lebih utama atau berhak. Itu menurut para ulama nahwu dari Kufah. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. In amilani ila akhirih. Ai maksudnya in wujida amilani yatatallabani amalan fismin zahirin. Jika terdapat dua amil, yang dua amil tersebut sama-sama menuntut beramal pada satu isim zahir. Wa kana qablahu dan kedua amil tersebut itu sama-sama datang sebelum isim zahir tersebut. Faliwahidin minhuma al-amalu dunal akhari maka yang dapat beramal ke, ke dalam isim dohir tersebut hanya salah satu dari keduanya. Tunal akhori dan yang lain itu tidak dapat beramal ke dalam isim dohir tersebut. Wa i'malu thani awla indal pastriyina. Dan menganggap bahwa amil yang kedua yang beramal itu lebih utama menurut para ulama nahwu dari Basrah. Jadi yang mereka buat supaya beramal itu adalah amil yang kedua. Tadi karena lebih dekat dengan isimnya. Waktaro ruhum al-aksa. Adapun selain para ulama nahwu dari Basrah, itu memilih pendapat yang sebaliknya. Ai ya'malul awwali, yaitu yang beramal itu adalah amil yang pertama. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dza usrah bi dhammil hamzati ya dza usrah dengan mendommahkan hamzah yang ada pada usrah wa usratur rajuli dan yang dimaksud dengan usrah dari seorang laki-laki adalah rahtuhu wa ashiratuhu yaitu kerabat, sukunya atau keluarganya ya ruhtuhu wa ashiratuhu sukunya keluarganya dan juga ayat ah, kerabatnya wa dhabatahu ba'duhum bil fathi ya, adapun sebagian dari orang Arab atau ulama nahwu itu memberikan harokat usroh dengan fathah berarti bukan usroh tapi asroh ya asroh wa fassarahu bil jama'atil qawiyyati dan asroh itu ditafsirkan oleh sebagian orang Arab atau ulama nahwu itu dengan jamaah yang kuat. Ya, kumpulan yang kuat. Kita lihat catatan kaki. Babatash syaikhu Khalidunil Azhariyu. Asyaikh Khalid Al-Azhari, beliau itu memberikan harokat asroh ini ya asrotan bi fathil hamzati ya asroh ini diberi harokat oleh Syekh Khalid Al-Azhari dengan memfathahkan hamzah kama jaa fi kitabihi i'rabil alfiyati sebagaimana ya disebutkan dalam kitab beliau yaitu i'rabul alfiyah safhata 50 pada halaman 50 Wakola kemudian beliau mengatakan rojuli roh tuhu wa ashiratuhu. Sama artinya. asrotur rojuli adalah ya sukunya, kerabatnya dan juga keluarganya. Lakin fil komusi, akan tapi dalam kitab al komus al usrotu bid Ya, usroh itu dengan domah Itu apa? Ad-dar'u al-hasinatu at, maaf at-tir'ul hasinatu. at hasinatu. Baju besi atau baju zirah yang kuat. Wa minar rajulu wa minar rajuli dan usroh ini kalau dikaitkan dengan seorang laki-laki adalah roh rohtuhul adnauna ya rohtu rohtuhul adnauna yaitu kerabatnya yang dekat ya keluarganya yang dekat itu disebut sebagai usrah. Ya, seperti baju zirah kan meliputi. Wanzur ini dapat dilihat di Hasyiatul khudhari ya hasyiah al khudhari Al-Mujallad Al-Awwala jilid yang pertama Safhatathnataini ini wa samanina wa Mi'atin yaitu pada halaman 182. Kita kembali ke atas kita masuk ke bait berikutnya yaitu hukmul amilil muhmali idza kana matlubuhu marfu'an. Hukum dari amil yang muhmal, ya tadi muhmal, amil yang muhmal adalah amil yang tidak beramal langsung ke isim dhohir. Tapi beramalnya ke domir, yang domir tersebut kembalinya ke isim dhohir tersebut. Nah, hukum dari amil yang muhmal ini idza kana matlubuhu marfu'an. Jika uh, amil tersebut itu isim yang dituntut itu adalah isim yang marfu. Ya, jadi isim yang dituntut oleh amil tersebut adalah isim yang marfu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-280 dan ke-281. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa a'milil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu tazim tuzima. Maka amalkanlah ya atau fungsikanlah amil yang muhmal tersebut kepada domir yang kembalinya kepada isim dhohir yang ada dua amil yang bertanazuk tadi. Ya, atau mudahnya domir yang kembalinya ke makmul tersebut. Ya, karena makmul adalah adanya dua amil yang bertanazuk. Ya, berselisih untuk beramal kepada makmul tersebut. Waltazim maltuzima dan tetapkanlah apa-apa yang ditetapkan. Nanti akan ada pembahasan dari waltazim maltuzima ini. Kemudian kayuh sinani wayusi ubenaka. Ya, contohnya yang pertama adalah yuhsinani u ibnaka. Yuhsinani u ibnaka kedua orang anak laki-lakimu itu berbuat baik dan berbuat buruk. Di sini ada dua amal, yaitu yuhsinani, kemudian ada yusi'u. Ya, yuhsinani dan yusi'u. Dan kedua fiil ini itu sama-sama memerlukan isim marfu, yaitu sebagai fa'il. Maka kalau yang contoh yang pertama ini, itu mengikuti madhab basroh, yang beramal ke isim dhohir yaitu ibnaka, itu yang kedua. Karena apa? Dekat dengan isim. Jadi yusi'u ibnaka. Ya, yusi'u ibnaka. Adapun amil yang pertama, yaitu yuhsinani, itu beramalnya kepada apa? Fi domiri matanaza'ahu. Yaitu domir yang kembalinya kepada makmulnya, yaitu ibnaka. Ibnaka kan musanna dua. Maka domirnya juga harus dua, yaitu alif ithnain, yohsinani. Jadi fiil yang pertama itu beramalnya kepada alif isnain, ya yohsinani. Kemudian amil atau fiil yang kedua beramalnya langsung ke ibnaka. Ini mengikuti madhab Basroh Kemudian waqad wa'tadaya abdaka. Ya waqad bagha tadaya abdaka. Dan sungguh kedua abdimu itu telah melanggar dan melampaui batas. Maka di sini, kalau yang tadi amil muhmalnya yang pertama, karena mengikuti eh, madhab Basra. Contoh yang kedua ini mengikuti madhab Kufah. Berarti amil muhmalnya yang mana? Yang kedua yang beramal yang pertama, bago. Ya, bago itu beramal ke abdaka. Mengapa? Karena alasan mereka itu bago disebutkan terlebih dahulu. Dia lebih berhak beramal kepada abdaka. Dan i'tadaya, karena dia disebutkan akhir, dia menjadi amil yang muhmal. Dia beramalnya kepada apa? Kepada domir. Nah, abadaka itu juga musanna. Maka domirnya juga harus musanna, yaitu alif ifnain, tadaya seperti itu. Maka ini yang menjadi uh, pembahasan di subbab ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan Al-qa'idatul 'ammatu fi babit tanazu'i kaidah yang umum dalam pembahasan tanazu' annaka idza a'malta ahadal amilaini fil ismi dhahiri ya bahwa jika engkau memfungsikan atau membuat salah satu dari dua amil itu beramal ke dalam sebuah isim zohir wa ahmal wa ahmal tal anhu kemudian engkau tinggalkan amalan ya atau engkau membiarkan supaya amil yang lain itu tidak beramal kepada isim dohir tersebut ya karena kalau dua yang satu pasti engkau amalkan engkau buat supaya beramal yang satu lagi tidak fa'amilil muhmala fi domiri hadalismi ya maka fungsikanlah atau buatlah amil yang muhmal tersebut itu beramalnya kepada domir yang kembalinya kepada isim tersebut. Ya, jadi dua-duanya beramal, yang satu beramal ke isim dohirnya langsung, yang satu beramalnya ke domir yang kembalinya kepada isim tersebut. Summa la yakhlu hadzal amilul muhmalu min halataini. Kemudian amil yang muhmal ini itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna matlubuhu marfu'an yalzamu dzikruhu. Bahwa yang dituntut oleh amil yang muhmal tersebut, yang dituntut oleh amil yang muhmal tersebut adalah isim marfu' yalzamu dzikruhu yang dia itu wajib disebutkan atau dia itu merupakan umdah dari sebuah jumlah. Ya, kal fa'ili wa naibihi seperti fa'il dan naibul fa'il itu harus ada dalam sebuah jumlah. Maka itu apa yalzamu dzikruhu dia wajib untuk disebutkan. Fa yalzamul idmaru. Maka kalau kondisinya seperti itu wajib ada domir yang disebutkan di situ. Atau wajib adanya domir yang disertakan dalam amil yang muhmal tersebut. Wajib. Ya, selama yang dituntut adalah isim marfu yang wajib disebut, maka amil tersebut harus disertai dengan domir yang kembalinya kepada isim dohir tersebut. Itmar apa? Ay al-ityanu bid domiri, yaitu mendatangkannya dengan domir ma'a hadzal amilil muhmali ya wajib untuk mendatangkan domir bersama dengan amil yang muhmal tadi sawa'an kanal muhmalu huwal awwalu ya sama saja baik yang amil muhmal itu adalah amil yang pertama kama huwa ra'yul basriyina sebagaimana itu merupakan pendapat yang dipegang oleh para ulama nahwu dari Basrah ya nahwu contohnya apa yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ya, contoh yang disebutkan dalam bait tadi. Ya, telah eh, berbuat baik dan berbuat buruk kedua anakmu. Ya. Fabnaka fa'ilu yusi'u. Maka kata ibnaka di sini adalah fa'il bagi yusi'u. Berarti yang beramal adalah amil yang kedua. Karena tadi ini mengikuti pendapat ulama nahwu dari Basrah. Wa fa'ilu yuhsinu al-alifu. Dan yang menjadi fa'il bagi fi'il yuhsinu adalah alif. Ya, yuhsinani. Ada alif ifnain di situ. Au kanal muhmalu huwa thani. Atau yang menjadi amil muhmal itu adalah uh, fi'il yang kedua atau amil yang kedua kama huwa ikhtiyarul kufiyina sebagaimana itu adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama nahwu dari Kufah nahwu contohnya yuhsinu wa yusiani ibnaka nah ini lebih mudah karena contoh yang digunakan sama yuhsinu wa yusiani ibnaka ya artinya sama kedua anak laki-lakimu berbuat baik dan berbuat buruk tetapi di sini alif ifnainya bukan di yuhsinu, tapi ada di yusi'u. Menjadi yuhsinu wa yusi'ani ibnak. Fabenaka fa'ilu yuhsinu. Maka lafat ibnaka, isim zohir ini adalah fa'il bagi yuhsinu. Itu amil yang disebutkan pertama. Wa fa'ilu yusi'u al-alifu. Dan fa'il dari yusi'u adalah alif ifnain wala yajuzu tarkul idmari fi hadhil halati. Dan dalam keadaan ini itu tidak diperbolehkan meninggalkan domir atau menghapus domir tidak boleh. Ya. Jadi dalam keadaan ini di mana isim yang dituntut oleh amil muhmal ketika isim yang dituntut oleh amil yang muhmal itu isim marfu maka tidak boleh menghapus domirnya. Domirnya itu harus selalu disertakan. Ya. Li'alla yalzamat takroru idha adharta ma'akulli amilin. Atau li'alla yalzamat takroru idha adharta ma'akulli amilin ma'mulahu. Ya supaya apa? Supaya tidak wajib untuk Eh, mengulang ya mengulang isim zohir bagi masing-masing amilnya ya masing am amilnya ya jadi jika engkau membuat makmulnya itu menjadi isim zohir itu harus diulang kalau sampai domirnya itu uh, dihapus contohnya apa menjadi yohsinu ibnaka wayusiu ibnaka ya kalau alif itnainya dihapus itu harus diulang seperti itu yuhsinu ibnaka wa yusiu ibnaka. Ya, jadi tidak boleh menghapus domir supaya kita tidak perlu mengulang kata ibnaka di sini. Ya. Au hadful fa'ili. Ya, ini hadfu ini ke, uh, eh, maktufnya kepada tarku. Berarti juga tidak diperbolehkan menghapus fa'il. Ya, ibnaka di sini tidak boleh dihapus. Wakilahuma mahdhurun, maka keduanya yaitu meninggalkan pendomiran atau menghapus fa'il itu sama-sama tidak diperbolehkan. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa'a'milil muhmala ila akhirihi. Ay, maksudnya, idha u'mila wahidun wa uhmilal akharu, jika salah satu dari amil itu diamalkan, dan amil yang lain itu ditinggalkan amalannya, ditinggalkan amalannya ke isim dhahir maksudnya fa innal muhmala ya'malu fi dhamiril ismil mutanaza'i fihi maka si amil yang muhmal tersebut itu beramalnya kepada domir yang kembalinya kepada mutanaza' fihi atau domir yang kembalinya kepada ma'mul kemudian wal tazim maltuzimhu atau maaf waltazim maltazamhun nahwiyuna dan tetapkanlah apa-apa yang ditetapkan oleh para ulama nahwu ya min adami jawazi hadfi hadat domiri yaitu apa yang ditetapkan oleh para ulama nahwu yaitu tidak boleh menghapus domir tersebut. Ya, tadi jika isim yang dituntut oleh amil muhmal itu marfu tidak boleh dihapus. Itu yang ditetapkan oleh para ulama nahwu. Maka tetapkanlah. Idza kana mimma yalzamu dzikruhu. Jika domir tersebut adalah domir yang ya, harus disebutkan kal fa'ili ya, seperti fa'il. Fa'il itu tidak boleh dihapus karena dia umdah. Awil tazim maltazamat hul arabu ya awil tazim mal hul arabu atau tetapkanlah apa-apa yang ditetapkan oleh orang Arab fi mithli hadhil asalibi ya yang serupa dengan ya uslub atau susunan jumlah yang seperti ini summa mathala bimithalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan dua contoh Fal awwalu jaro ala ra'il basriyina. Maka contoh yang pertama yaitu yuhsinani wa yusi'u ibnaka itu mengikuti pendapatnya para ulama nahwu dari Basrah. Bi'amali thani wa ihmalil awwali. Karena yang beramal itu adalah yang beramal ke isim zahir itu adalah yusi'u. Ya, yang kedua. Kemudian yang pertama yaitu yuhsinani itu menjadi amil yang muhmal. Wathani aksuhu. Sedangkan contoh yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Malik yaitu wa wa'tadaya abdaka itu mengikuti pendapatnya ulama Kufah. Ya, sebaliknya. Karena bagha itu adalah yang beramal kepada abdaka dan i'tadaya itu adalah amil yang muhmal. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.